ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah air hujan maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun lebat dan biji-biji yang siap menjadi bibit-bibit pohon yang baru Teman-teman saya ingin tanya dan anda jawab jujur ya Kalau turun hujan lebat mengeluh atau enggak? Banyak orang mengeluh hujan nih alasannya karena nggak bisa beraktivitas ini karena kedangkalan ilmunya kalau dia tahu kenapa hujan turun dia tidak akan pernah mengeluh kenapa teman-teman saya tanya ini kalau kita maaf ya, habis buang air besar, habis buang air kecil, kita kan gunain air banyak ya. Habis mandi, habis cuci baju, ya. Bukan cuma kita, hewan-hewan yang menggunakan air, tumbuh-tumbuhan, dibasahi lalu airnya keluar semua air-air yang sudah dipakai di muka bumi oleh makhluk ini secara ilmiah manusia sudah dikasih ilmu triknya matahari yang panas itu menyerap air di bumi menguapkan air dari bumi lalu ditampung di awan awan ini adalah alat filter yang luar biasa ciptaan sang pencipta diseraplah ditampung di awan di awan itu disort difilter lagi Lalu diturunkan dalam bentuk hujan, sudah steril airnya. Kalau diadakan penelitian teman-teman, air yang paling bersih adalah air hujan. Dan itu memang secara wahyu benar. Makanya kata Nabi SAW waktu turun hujan, beliau buka imamahnya, lalu beliau buka sebagian bajunya, lalu membiarkan kepalanya basah dan badan beliau basah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, ini air baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyunya. Kalau kita sekarang baru difilter, sekarang steril lagi. Ini air tadinya kotor, jadi bersih sekarang. Antum kalau faham konsep ilmiah ini dan wahyu ini, tidak akan ngeluh kalau turun hujan. Karena hujan yang turun itu untuk kebutuhan kita semua. Semua manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkan itu. Gitu kan? Berarti kalau hujan, Alhamdulillah. Belum lagi itu, kata Nabi SAW, kalau rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Karena doa diijabah. Kalau hujan lagi turun, disuruh berdoa. Bukan mengeluh malah, gitu kan? Contohnya, Allah bilang kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah dan dengannya kami tumbuhkan segala kebun-kebun dan juga biji-bijian yang siap menjadi pohon-pohon, bibit pohon. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid dan dengan air hujan itu juga akan tumbuh pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak rizqan lil ibad semua itu rezeki buat hamba-hamba wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri-negeri yang sudah mati misal tandus nih kemudian Allah turunkan hujan sedikit tumbuh rumput gitu kan tumbuh dengan sendiri saya pernah di rumah saya di Jakarta teman-teman sekalian lagi saya sering suka dengan tanaman sering tiram-tiram tanaman di belakang rumah ada sebuah tanah gitu saya nggak nggak terlalu perhatikan karena saya pikir di belakang tidak sering saya lihat gitu saya cuma kebanyakan lihat yang di depan subhanallah dua minggu dua minggu mungkin turun hujan musim hujan sudah masuk tiba-tiba saja teman-teman sekalian saya pas mau pergi pengajian saya lihat ada pohon pepaya udah tinggi nggak pernah saya tanam dari mana pohon pepaya tambah lagi buahnya keluar pepaya itu saya tunggu mungkin sebulan setengah kalau nggak salah buahnya bermatang. Saya ambil kemudian saya bilang sama istri saya, lihat Allah kasih rezeki kepada hambanya tidak tidak tahu gitu. Ini bagaimana bisa pohon pepaya nggak pernah kita tanam tumbuh sendiri. Dan begitulah Allah mengatakan dengan air hujan, semua kebun-kebun lebat kami yang hidupkan, kata Allah. Di hutan sana, apa saja bisa. Kita kalau masuk ke hutan teman-teman, tidak kalau kita sendiri yang mau pakai, nggak bakal habis-habis tuh pohon-pohonnya, sayur-sayurnya, buah-buahannya dan seterusnya. Luar biasa. Allah mengatakan semua itu.